Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian ahad pagi Masjid Al-Asri Pekung Rejo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah fatwa Arkanil Islam yaitu fatwa-fatwa Syekh Muhammad Ibn Salah al Utsaimin rahimallahu ta'ala. Poin selanjutnya yaitu pertanyaan eh, yang ke-124. <clears throat> Hikmah diharamkannya memakai emas bagi laki-laki. Maka jawabannya ketailah ayhasail wahai penanya. Dan telah disadari setiap orang yang membaca dan mentelaah jawaban ini bahasanya illah untuk hukum-hukum syar'i bagi setiap mukmin adalah firman Allah dan perkataan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan firman Allah Taala, tidaklah boleh bagi mukmin laki-laki dan perempuan jika Allah telah Allah dan Rasulnya menetapkan amran satu perkara ayakuna lahumul khiyarah mereka memiliki pilihan yang lain dalam perkara mereka maka berdasarkan hal ini berdasarkan ayat ini di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 fa ayu wahidin maka siapa saja yang bertanya kepada kita tentang kenapa diwajibkannya sesuatu dan haramnya sesuatu yang terdapat dalil Quran dan Sunnah dan dalil Quran dan Sunnah dalil ala hukmih menunjukkan hukumnya, maka jawaban kita adalah ilahnya itu, ilah dalam masalah itu adalah firman Allah itu sendiri. Demikian juga perkataan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Wahadil ilah kafiyatun likulli mu'minin. Dan ilah ini sudah mencukupi bagi setiap mukmin. Buktinya oleh karena itu tatkala Ibunda Aisyah radhiallahu anha ditanya mabalul haidi taqdi sauma wala taqdi salata kenapa e, wanita yang haid itu mengkodok salat yang ditinggal mengkodok puasa yang ditinggalkan ketika haid dan tidak mengkodok salat yang ditinggalkan ketika haid <clears throat> Maka jawaban Ibunda Aisyah radhiallahu anha sebagaimana dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim karena yusibuna dalika ya, hal tersebut telah menimpa kami, telah terjadi pada kami ketika Nabi masih hidup. Fanuk maru lantas kami diperintahkan untuk mengkodok solat dan kami tidak diperintah diperintahkan untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Maka nas dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah illah yang mujibah yang mengharuskan eh, mengharuskan adanya hukum likuli mukminin dalam pandangan setiap mukmin. Akan tapi tidaklah mengapa seorang itu mencari ilah ya, dan mencari hikmah dalam hukum-hukum Allah Ta'ala. Karena tiga faedah. Yang pertama, li'anna dhalika yazituhu tomakninatan. Karena itu akan menambahkan kemantepan hatinya untuk menjalankan syariat Allah karena dia tahu hikmah dan illahnya. <clears throat> Kemudian yang kedua supaya li'anna yatabayyanu bihi jelaslah dan yakinlah dia dengan hal tersebut keluhuran keagungan syariat Islam di mana hukum-hukum dalam syariat Islam itu digandeng dengan ilahnya. Kemudian yang ketiga yatamakkanu bihi minal qiyas jika ilah diketahui maka memungkinkan melakukan kegiatan kias. <clears throat> Jika ilah hadil hukmi al-mansus alaihi, jika memang ilah hukum yang memiliki dalil tersebut, tapi tatun dijumpai dalam perkara yang lain yang tidak memiliki nas. Fal ilmu bil hikmati syar'iyyati, maka mengetahui hikmah syariat dalam hukum-hukum yang Allah tetapkan memiliki tiga manfaat ini. Wa naqul ba'da dalika kami katakan setelah hal itu untuk jawaban pertanyaan apa hikmah dilarangnya memakai uh, diharamkannya memakai emas bagi laki-laki kita katakan sesungguhnya sabata telah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan pemakaian emas bagi laki-laki tunal inas namun larangan ini tidak berlaku untuk perempuan. juzalika dan penjelasannya, penjelasan tentang hikmahnya adalah bahasanya emas <clears throat> min arlama yatajammalu bihi al-insan. Termasuk barang yang paling mahal yang dipakai oleh manusia untuk ber, untuk berhias wayatazayyan dan berhias maka emas adalah zinaton wa hilyatun perhiasan dan perhiasan wa rajulaisa maksudan lihadal amri dan laki-laki tidaklah dimaksudkan untuk berhias dan laki-laki bukalah sasaran dan objek berhias Ai laisa insanan laki-laki bukalah ya, adalah manusia ya, malu bi ghairihi yang menjadi sempurna dengan faktor yang lain <clears throat> atau yakmul bi ghairihi <clears throat> sempurna dengan yang lain namun laki-laki itu adalah satu makhluk yang bisa mencapai derajat sempurna sebagai makhluk binafsi dengan cukup dirinya. Karena di dalam dirinya terdapat rojulah, sifat-sifat kelakian. Lain halnya dengan perempuan. Perempuan itu tidaklah sempurna tanpa perhiasan. Perempuan itu tidak sempurna tanpa perhiasan. Ada yang kurang jika e, tidak berdandan <clears throat> Kemudian <clears throat> itu hikmah yang pertama. Yang kedua, li'annahu sabi hajatin karena laki-laki tidak memiliki hajat untuk berhias dan berdandan untuk kebat untuk pihak yang lain. Tata'allaku bi rohbatuhu, yang orang itu akan tertarik rohbah pemilik ketertarikan kepadanya bihi dengan dandanannya. <clears throat> Tidak ada ya, laki-laki tidaklah demikian. Orang tertarik pada dirinya kalau dia pakai cincin atau berdandan, bersolek. <clears throat> Lain hanya dengan perempuan. Karena perempuan ya Fa'inal mar'ata karena wanita nakisoton itu adalah makhluk yang tidak sempurna <clears throat> dan perlu ila takmilin disempurnakan melihat dengan kecantikannya dengan bersolek dan berdandan wali annaha maka wanita memerlukan tajamul berdandan dengan jenis perhiasan yang paling mahal supaya hal tersebut mendorong lil usrah atau lil uh, <clears throat> lil israh E, untuk adanya pergaulan yang baik antara dia dengan suaminya. E, Falihara oleh karena itu dibolehkan bagi wanita untuk berhias dengan emas yang ini tidak dibolehkan bagi laki-laki. Allah Ta'ala berfirman mendeskripsikan perempuan di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-18. Perempuan adalah yunasya'u tumbuh besar memakai perhiasan. Sejak kecil itu sudah dikasih perhiasan wa fil khisami ghairu mubin dan perempuan yang masih <clears throat> berfitrah sebagai fitrahnya perempuan itu fil khisam kalau tengkar ghairu mubin tidak jelas karena tengkarnya dicampur dengan nangis ya, maka tidak jelas ini ada masalahnya apa duduk perkaranya apa nah <clears throat> Wabihada maka dengan ini jelaslah ya eh, yatabayanu hikam syar'i. Hikam jama dari hikmah. Hikmah syariat diharamkannya pemakaian emas ala rijal bagi laki-laki. <clears throat> Dan dalam kesempatan ini wajib aku sampaikan nasihat kepada mereka-mereka yang bermasalah, laki-laki yang bermasalah karena berhias dengan emas fa'innahum makasnya mereka laki-laki semacam ini dengan tindakannya dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan dengan perbuatannya tersebut dia telah menggabungkan dirinya menggabungkan dirinya dalam barisan bil masaf faknya tasdid di barisan perempuan demikian juga dan jadilah mereka meletakkan di tangan mereka kalau itu cincin <clears throat> cincin emas mereka letakkan di tangan mereka bara api neraka yang dia akan berhias dengannya sebagaimana terdapat hadis yang valid dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini maka wajib bagi mereka untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan jika mereka mau laki-laki bisa berhias pakai perak dalam batas yang dibolehkan oleh syariat maka itu tidak mengapa demikian juga Wakadhalika kadzalika biridhahab minal ma'adin. Demikian juga pakai bahan tambang yang lain selain emas. Satu hal yang tidak mengapa ya, laki-laki pakai cincin dengan bahan tambang non emas. Idalam yasil jika tidak sampai pada derajat asaraf atau asaraf pemborosan. Kemudian selanjutnya adalah hukum <clears throat> memasang gigi emas ya, sebagai gigi palsu ya maka karena orangnya ompong maka gigi emas layak justru tarkibuha tidak boleh dipakai oleh laki-laki kecuali karena kondisi darurat karena laki-laki haram baginya memakai emas dan berhias dengan emas adapun perempuan maka jika telah menjadi budaya di kalangan perempuan di tempat itu berdandan dan berhias dengan gigi emas, maka tidak mengapa bagi perempuan memakai gigi emas. Bahkan boleh baginya untuk melepak, melapisi giginya dengan emas. Jika berdandan dengan ini adalah mimajaratil adatu. Adalah satu hal yang telah menjadi kebiasaan bitajamul bihi e, kebiasaan telah menjadi budaya bitajamul bihi e, untuk berdandan berdandan dengan cara seperti itu. Syarat yang kedua walam yakun israfan dan itu tidak pemborosan mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuhalalkan emas dan sutra untuk perempuan dari umatku. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh at Mili dan Nasai. Maka jika seorang wanita itu meninggal dunia dalam keadaan ini, atau ada laki-laki yang meninggal dunia, dan ada pada dirinya gigi emas, yang laki-laki itu memakainya karena darurat, <clears throat> karena dia tidak cocok dengan gigi-gigi palsu yang lain, fa'innahu yuhla'u. Maka gigi tadi, ketika orangnya telah meninggal dunia, selayaknya dicopot dengan syarat ida illa ida khusyal muslah kecuali jika dikhawatirkan muslah merusak penampilan fisik yakni artinya dikhawatirkan akan robek gusinya karena pencopotan gigi palsu tadi fa innahu yubqa maka dibiarkan saja <clears throat> kenapa perlu dicopot wadhalika hal tersebut perlu dicopot karena emas itu tergolong harta dan harta itu setelah orang yang meninggal dunia diwarisi oleh ahli waris dil mayiti setelah wafat si mayit dan membiarkan gigi emas pada diri si mayit lalu si mayitnya dimakamkan ini adalah bentuk membuang-buang harta. Ya. Maka e, kaidah penting dalam masalah berhias, berdandan, bersolek bagi perempuan adalah dari mimma jaratil adatu bitajammulu bitajammuli bihi telah menjadi budaya masyarakat setempat ya benda tersebut alat itu sarana tersebut adalah sarana untuk berdandan maka berdandan dan bersolek itu Eh, mana yang boleh dan yang tidak boleh bagi perempuan, salah satu kaidahnya adalah e, itu boleh manakala itu telah menjadi budaya ya, wanita di tempat itu. Maka jika contoh yang lain di e, e, apakah kemudian satu hal yang baik wanita memasang e, cincin di hidungnya nah, sebagai bentuk berdandan kembali kepada al-urfu. Apakah itu adalah di antara cara ya, menambah kecantikan dan bentuk berdandan di budaya masyarakat setempat ataukah tidak. Jika tidak, kita katakan jangan aneh-aneh. Namun kalau itu sudah familiar, wajar biasa, ya, maka boleh-boleh saja. Dan demikian juga di antara kaidah penting dalam masalah berdandan adalah atau bolehnya berdandan adalah lam yakun israfan. Tidak ya, berlebihan, tidak boros. Namun israf itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain tergantung ketebalan kantongnya, tergantung ketebalan kantongnya dan kantong suaminya. Ya, kalau duitnya berlimpah itu cuma sedikit saja ya tidak boros. Untuk orang lain itu sangat boros. Nah, kemudian uh, selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah hukum buang hajat dalam meni kencing di tempat wudhu mimma yu'addi ila kasbil aurah yang menyebabkan tersingkapnya aurat. Tidak boleh bagi seorang untuk menyikap auratnya di tempat roha aurat tersebut dilihat oleh orang-orang yang tidak halal baginya melihat aurat. Maka faida kasyafal insan maka jika seorang itu menyingkap auratnya di hamamat kamar mandi yang disiapkan untuk wudu walati yushahiduha sukum dan dilihat oleh banyak orang maka dengan tindakan tersebut maka orang tadi berdosa para ulama fikih menyebutkan dalam kondisi ini wajib bagi orang tersebut untuk eh, istidmar saja batal istinja tidak perlu istinja jika e, bimakna artinya tidaklah dia buang hajat jauh dari manusia dan di tempat tersebut tidak ada air tidak mengapa namun dia istidmar dengan batu atau bil manadil atau dengan tisu atau semacam itu yang merupakan benda yang diperbolehkan untuk istijmar. Istijmar adalah cebok, tidak dengan air. Hmm, hatta e, eh, yunaki sehingga dia bersihkan tempat keluarnya kotoran dengan tiga usapan minimal tiga usapan ya, atau lebih kalau para fukuhak mengatakan hal itu wajib karena seandainya dia membuka auratnya untuk istinja, maka auratnya akan terlihat oleh banyak orang dan ini haram. Dan satu hal yang tidak mungkin e, hal yang haram itu ditiadakan kecuali dengannya, fa yakunu wajiban maka itu hukumnya wajib. Hal yang haram itu buka aurat tidak mungkin ditiadakan kecuali dengan istidmar kecuali dengan istidmar kecuali dengan buang hajat di tempat yang jauh yang tidak ada airnya dan istidmar di sana maka istidmar dalam kondisi ini hukumnya wajib karena ini adalah e, sarana untuk talafil muharram menghilangkan ya, hal yang haram maka berdasarkan ini kami katakan untuk jawaban pertanyaan di atas tidak boleh bagi seorang untuk membuka aurat di depan an-nadhirin ini banyak orang yang melihat lil istinja dan dia dengan alasan istinja bahkan dia wajib untuk yuhailul berupaya buang hajatnya di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Kemudian hukum kencing sambil berdiri. Ini ya, kencing sambil berdiri hukumnya boleh dengan dua syarat. Ya. Yang pertama adalah ayat mana minat talawuz. Dia bisa merasa aman, yakin aman dari terkotori oleh air kencing, yaitu percikan air kencing, aman dari percikan, itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah aman dari terlihat adanya seseorang yang melihat auratnya. Maka jika dua syarat ini terpenuhi, tidak ada yang melihat auratnya karena itu di kamar mandi. Kemudian dia aman dari percikan-percikan, percikan air kencing, maka boleh kencing sambil berdiri. Meskipun al-afdal tetap yang lebih afdal adalah tidak dengan posisi berdiri karena itu adalah aksaru af'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritas perbuatan Nabi. Kemudian selanjutnya adalah hukum e, masuk membawa mushaf masuk ke dalam kamar mandi. Tentang mushaf para ulama mengatakan tidak boleh bagi seorang untuk masuk membawa mushaf ke kamar mandi. Karena mushaf sebagian telah diketahui lahu minal karoma. Dia memiliki kemuliaan dan pengagungan sehingga tidaklah layak untuk dibawa masuk ke tempat itu wallahul muafiq Kemudian hukum masuk ke kamar mandi dengan membawa kertas yang ada padanya nama Allah. Jawabannya diperbolehkan masuk kamar mandi dengan kertas yang ada padanya nama Allah selama kertas tersebut ada di saku dan tidak terlihat. Namun kertas tersebut tersembunyi, masturah tersembunyi. Dan di dunia Arab tidaklah lepas nama itu ghaliban biasanya dari penyebutan nama Allah. Maka yaitu ada orang yang namanya Abdullah, Adil, Abdul Aziz dan selain keduanya. Maka maka dia ngasih nama di bukunya ya, Abdullah. Nah, ya, Abdul Aziz. Nah, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau tidak boleh ya, ya, ya dia, ya, dia bawa KTP misalnya Abdullah, ah, di KTP-nya ditinggal. Ya, maka eh, oleh karena itu maka tadi beliau katakan asalkan masturah tertutup maka itu tidak mengapa. Kemudian jika seorang itu dalam kamar mandi, kemudian dia mau berwudu, pakai fayusami, maka bagaimanakah cara dia membaca bismillah? Ya, jawabannya adalah jika seorang itu di kamar mandi, fayusami biqalbihi la bilisanihi. Ya, kata beliau rahimallahu taala, maka tasmiyahnya bismillahnya di dalam hati dan tidak dengan lisan. Dan pendapat beliau wajibnya tasmiyah, wajibnya bismillah ketika wudhu dan mandi bukanlah pendapat yang kuat menimbang perkataan Imam Ahmad rahimallahu taala tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang eh, tasmiyah bismillah ketika berwudu syai'un satupun hadis. Oleh karena itu muafak yaitu Ibnu Qudama penulis kitab Burni dan yang lain mengatakan bahasanya tasmiyah bismillah ketika wudu hukumnya sunnah dan tidak wajib meskipun madhab resmi yang dinyatakan sebagai madhab Imam Ahmad adalah e, Bismillah ketika wudhu itu wajib jika ingat. Wajib jika ingat. Selama ingat, maka wajib. Kemudian hukum menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang hajat. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini ada sejumlah pendapat. Daba ba'du ahli ilmi sebagian ulama berpendapat haram menghadap kiblat dan belakanginya fi ghairil bunyan manakala buang hajat di luar bangunan. Itu bangunan yang dibangun khusus untuk buang hajat. Mereka berdalil dengan hadis dari sahabat Abu Ayyub radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menghadap kiblat ketika berak, ketika kencing, jangan pula membelakanginya." Akan tetapi kata Nabi kepada penduduk Madinah yang kiblatnya itu selatan, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Abu Ayyub al-Ansari eh, radhiallahu anhu mengatakan, ketika kami tiba dan menaklukkan Syam, kami jumpai toilet-toilet dibangun di balal Ka'bati menghadap Ka'bah. Maka kami pun ketika terlanjur masuk di dalamnya, kami eh, nanharifu anha kami menyingkir dan kami mohon ampun kepada Allah ya, kata sebagian ulama nastaghfirullah di sini ai biqalbihi ya, jadi eh, karena dalam kamar mandi lantas larangan ini mereka maknai adalah manakala di luar bangunan yang khusus untuk itu ada pohon dalam bangunan, maka diperbolehkan menghadap kiblat dan membelakanginya. Dasarkan hadis Ibnu Umar radhiallahu anhu, dia mengatakan aku naik pada suatu hari ke loteng rumahnya Habsah. Aku melihat Nabi saw. Alaihi Wasallam yaqdi hajatahu buang hajat menghadap Syam menghadap Syam berarti menghadap utara membelakangi Ka'bah yang itu arahnya selatan untuk orang yang berada di Madinah. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya apapun kondisinya, baik di dalam bangunan ataupun tidak. Mereka berdalil dengan hadis Abu Ayub di atas dan mereka memberikan jawaban untuk hadis Ibnu Umar radhiallahu anhuma bi Ajibatin dengan sejumlah jawaban di antaranya hadis Ibnu Umar yuhmal kita hamal kita maknai alama qabla nahi sebelum adanya larangan. Yang kedua, anan nahya pastinya larangan itu lebih kuat karena larangan itu keluar dari hukum asal yang hukumnya boleh. Wanakil anil asli dan uh, yang memindah dari hukum asal, aula dan pendapat yang memindah dari hukum asal itulah pendapat yang lebih utama. Dan hadis Abu Ayyub adalah ucapan Nabi, hadis Ibnu Umar perbuatan Nabi, dan fi'il tidak mungkin berlawanan dengan ucapan. Karena fi'il yahtamil dimungkinkan kalau itu khusus untuk Nabi, dimungkinkan karena lupa, dan dimungkinkan ada udur, udur yang lain. Ya, nah kalau dari urutan uh, yang dibawakan, ya maka ada kesan kalau beliau lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Dan di antara alasan yang lain adalah Nabi melakukan hal ini sembunyi-sembunyi. Dan e, maka ini menunjukkan kalau itu tidak menjadi syariat yang bersifat umum. Ini. Karena Nabi melakukan hal ini yaitu ketika buang hajat di rumahnya Habsah ya, tentu statusnya sembunyi-sembunyi. Kalau itu mau jadikan hukum yang berlaku untuk semua umatnya, perlu beliau memberikan penjelasan secara khusus. Namun eh, eh ternyata ada penutupnya. Pendapat yang kuat menurutku dalam masalah ini haram menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat fil di tempat terbuka. Dan diperbolehkan membelakangi kiblat dalam bangunan namun tidak boleh menghadap kiblat karena larangan untuk menghadap itu mahfudun tetap terjaga tidak menerima pengecualian. Laisa fi taksisun tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sedangkan larangan membelakangi kiblat itu maksusun melakukan taksis dengan perbuatan Nabi. Sisi akalnya bahasanya membelakangi kiblat lebih ringan daripada menghadap kiblat. Oleh karena itu wallahu a'lam terdapat keringanan jika seorang itu di dalam bangunan wal afdal meskipun yang afdal ala istadbiroha tetap tidak membelakangi kiblat jika itu memungkinkan. Kemudian jika keluar rihon kantor dari seseorang, apakah wajib istinja? Ya, apakah wajib istinja? E, jawabannya keluarnya kentut dari dubur membatalkan wudhu. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, layan sarifu tidak boleh bubar dari sholat sampai mendengar suara atau mendapatkan bau yaitu sampai yakin. Lakin awalnya yujibul istinja akan tapi kentut tidak menghasilkan istinja. Artinya tidak mengharuskan menyebabkan wajib membasuh farji karena tidaklah keluar ketika kentut itu tidak ada tidaklah keluar sesuatu yang mengharuskan untuk perlu dibasuh. Wa ala berdasarkan ini maka jika keluar kentut maka batalah wudu. Dan cukup bagi seorang untuk berwudu yaitu membasuh wajah bersama kumur-kumur dan istinsyak tangan sampai siku, mengusap kepala, dan mengusap dua telinga, membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki. Wahuna dan di sini Unabi oh aku ingatkan satu masalah yang tidak diketahui banyak orang di Arab Saudi. Yaitu bahasanya sebagian orang e, kencing ataupun berak sebelum tibanya waktu sholat. Kemudian dia istinja. Lantas datanglah waktu sholat lalu lalu dia ingin berwudu, maka sebagian orang menyangka bahasanya harus ada pengulangan istinja dan membersihkan kemaluan untuk yang kedua kalinya. Anggap ini satu hal yang tidak benar. Karena seorang itu jika e, membasuh farjinya setelah keluarnya e, maya hujuminu apa yang keluar, maka tempat tersebut telah suci. Jika telah suci maka tidak perlu pengulangan basuhan. Di anal maksud minal istinja karena yang jadi maksud dari istinja ataupun istitmar syar'i dengan syarat-syarat istidmarnya yang telah dikenal yang jadi maksud adalah membersihkan tempat keluarnya najis. Maka jika dia suci, maka dia tidak akan kembali kepada najis kecuali idza tajad tajad khariju kecuali jika Ya, marotan saniyah jika baru ada yang keluar marotan saniyah untuk kedua kalinya ada kencing atau perak yang keluar untuk kedua kalinya ya, maka perlu istinja lagi maka ringkasnya tidak wajib dan tidak harus namun apakah boleh nah, ini wajib tidak dianjurkan tidak boleh apakah tidak di di kifayatul akhyar ya Eh, madhab syafi'i punya boleh. Ya, hukumnya boleh istinja karena kentut. <clears throat> Kemudian kapankah ditekankan untuk memakai siwak dan apa hukum e, bersiwak untuk orang yang menunggu sholat saat khutbah Jumat? yang ditekankan bersiwak ketika bangun dari tidur. Yang kedua ketika awal pertama kali masuk rumah. Ketiga adalah ingdal wudu'i saat berwudu. Kalau mau bersiwak saat wudu kapan? Tempatnya film madmadati ketika orang itu dalam posisi berkumur-kumur. Demikian juga ditekankan idza qama li jika dia berdiri mau sholat. Dan di dalam mengapa bersiwak bagi orang menunggu sholat. Akan tapi jika sikonnya adalah khutbah Jumat tidak boleh bersiwak. Karena bersiwak itu menyibukkannya. Namun bisa boleh bersiwak saat khutbah Jumat berlangsung. Illa ayakuna ma'hu nu'asun. Kecuali jika dia ngantuk. maka kemudian dia e, beraktivitas bersiwak dalam rangka mengusir kantoknya. Maka bisa diperbolehkan bersiwak saat khutbah Jumat berlangsung. Kemudian uh, bismillah ketika wudhu apakah wajib ataukah tidak? Telah kita sampaikan al-madhab yang jadi madhab itu madhab Hanabilah tentang masalahnya adalah wajib jika ingat. <clears throat> Maka bismillah ketika wudhu tidaklah wajib akan tapi hukumnya sunnah yaitu pendapat jumhur ulama. Hal ini karena validitas hadisnya itu nadarat bermasalah. Buktinya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan tidaklah valid dalam masalah ini satupun hadis. Dan Imam Ahmad sebagaimana telah diketahui oleh semua pihak termasuk imam dalam masalah hadis. Min hufat ada sya'an termasuk eh, penghafal termasuk hafid yaitu ulama hadis besar dalam masalah hadis. Jika Imam Ahmad mengatakan tidaklah valid dalam masalah ini satupun hadis, maka hadis tersebut ya pokok tersisalah dalam jiwa adanya ganjalan. Dan jika sesuatu itu validitasnya itu bermasalah, maka seorang itu tidak boleh mem membolehkan tidak boleh membolehkan dirinya untuk mengharuskan manusia dengan sesuatu yang tidak valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku berpandangan bahasanya tasmiyah menyebut nama Allah ketika wudhu hukumnya sunnah. Akan tapi siapa yang ingdahu pendapat pribadinya adalah meyakini validnya hadis, maka wajib baginya berpendapat dengan isi hadis yang dia yakini. <clears throat> Yaitu bahasanya bismillah untuk wudhu hukumnya wajib. Karena e, la wudhu'a tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah yang benar adalah Nafyan lisihah meniadakan keabsahan, ya, meniadakan keabsahan walaisa nafyan lil kamal dan bukan hanya sekedar meniadakan kesempurnaan wudhu. Nabi katakan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Maka ini bukan hanya meniadakan wudhu yang sempurna, namun juga meniadakan eh, uh, bukan, uh, namun meniadakan asihah keabsahan. Kemudian uh, poin pertanyaan yang ke-135 tentang hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Ya, atau sebelumnya kita lihat siapa yang yakin kalau hadis itu sahih maka wajib baginya bersiwak. Siapa yang tidak, siapa yang melakukan hadis hadisnya maka hukumnya tidak sampai derajat wajib namun hukumnya hukum anjuran. Dan e, perlu diketahui bahasanya para ulama fikih punya kaedah. ya, jika terdapat satu hadis namun hadis itu bermasalah diperselisihkan eh, keabsahannya kemudian redaksi hadis itu eh, menunjukkan wajib non karena hadisnya mukhtalafun fihi maka turun hukum yang dihasilkan jadi sunnah. Ya, eh, khitan bagi laki-laki dan perempuan. <clears throat> Hukum khitan adalah satu hal yang diperselisihkan. Pendapat yang paling mendekati khitan itu wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. Dan perlu diketahui kalau e, madhab syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki dan wajib juga bagi perempuan. juta tafrik dan e, sisi pembedaan di antara keduanya karena khitan bagi laki-laki itu mengandung maslahat berkenaan dengan syarat sah sholat yaitu tohara. Karena jika bakiat, kolfah, jika kulub, kulub itu e, kulit penutup kepala dakar, itu tetap masih ada. Fa'inal baula maka kencing jika keluar dari lubang hasyafah, hasyafah itu kepala dakar, maka sisa kencing itu masih baki masih tersisa, bahkan mengumpul di kulub. Sehingga jadi sebab imali ihtirak atau iltihab terasa membakar, terasa panas. Auli kau oli atau dikarenakan setiap kali dia beraktivitas akan keluar dari kulub tadi sedikit air seni maka dia jadi najis karenanya. Adapun khitan untuk perempuan maka maksimal mafimnal faedah faedah yang dicari adalah untuk mempersedikit hulmatiha ay syahwatiha. Mempersedikit dan mengurangi syahwat biologisnya. Dan mempersedikit e, syahwat biologi supaya tidak hipersek, supaya tidak e, berlebihan syahwatnya. Itu adalah tolabul kamal. Adalah mencari keutamaan dan bukan menghilangkan kotoran. Maka khitan untuk laki-laki itu izalatul ada, menghilangkan kotoran dan najis. Sedangkan khitan untuk perempuan adalah litolabil kamal. Namun ingat para ulama mempersyaratkan wajibnya khitan tidak mengkhawatirkan bahaya pada dirinya. Jika dia khawatir bahaya pada dirinya yaitu mati jika dikhitan nah, minal halak mati kalau di khitan atau marat atau sakit jika di nanti akan sakit menaun gitu. karena dia masuk Islamnya sudah cukup tua dan belum khitan kemudian nanti di malah bisa mati ya, ya maka tidak wajib khitan Fa'ina la yajib maka khitan tidak wajib. Karena kaidah ya la wajib ma'al ajzi, tidak ada hukum wajib kalau tidak mampu. Dan termasuk tidak mampu di sini khawfit talaf. Kekhawatiran mati. Awidara atau adanya bahaya. Dalil wajibnya khitan bagi laki-laki yang pertama. Terdapat sejumlah hadis yang banyak bahasa Nabi. Memerintahkan ya, pada orang yang masuk Islam untuk berkhitan. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian yang kedua, khitan adalah ciri pembeda muslim dengan Nasrani. Sampai-sampai kaum muslimin mengetahui siapakah yang menjadi siapa yang terbunuh di antara mereka film ma'ar di medan jihad dengan khitan. Ya, dicek, oh khitan. Oh ini jenazah muslim. Setelah perang selesai dicaki celananya. Oh ada oh khitan, oh ini muslim. Dicek, oh tidak khitan, oh, ini sana buang saja bagaimana. Kalau ini, ya ada khitannya. Nah ini perlu diamankan kemudian dibuat kalian. Fakalu maka mereka mengatakan bahasanya khitan itu adalah alat pembeda. Baidakan amizatan jika dia adalah alat pembeda maka dia wajib e, menimbang wajibnya membedakan antara kafir dan muslim. Oleh karena itu haram mencurupai orang-orang kafir sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mencapai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka kemudian alasan yang kedua kenapa wajib khitan adalah memotong sebagian badan dan memotong sebagian badan hukum asalnya haram dan haram tidak boleh berubah jadi mubah illa li syai'in wajibin kecuali karena ada satu hal yang wajib maka berdasarkan hal ini maka khitan hukumnya wajib kemudian ya, Arabian yang keempat khitan itu akan dilaksanakan oleh pengurus yatim. Maka pada dasarnya khitan itu adalah tindakan zalim kepada si yatim dan zalim pada harta yatim. Karena eh, karena karena tukang khitan akan diberi upahnya. Maka seandainya eh, seandainya bukan karena itu wajib, tentu tidak boleh mendolimi orang lain dalam harta dan badannya. Inilah sejumlah dalil riwayat, dalil nas, natak atau dalil akal yang menunjukkan wajibnya khitan bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka wajibnya khitan bagi perempuan. Ya, alihan natarut kurang, itu, itu satu hal yang kurang tepat. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat, khitan itu wajib bagi laki-laki, tidak wajib alias sunnah bagi perempuan. Dan dalam masalah ini terdapat satu hadis yang taif yang mengatakan khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Diat kelima Ahmad. Seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, ini saya ini jadi kata putus dalam masalah ini. Namun hadis yang taif. Kemudian jika seorang itu memakai gigi palsu, apakah wajib dicopot saat kumur-kumur ketika dia mau berwudu? Jika seorang itu memiliki asnan murokabah, gigi pasangan, maka yang, yang yang lebih mendekati tidak wajib baginya untuk mencopot gigi palsunya. Alasannya tusbiu hada al khotamu ini serupa dengan kasus cincin. Maka cincin yang dipakai oleh seseorang tidak wajib dilepas saat berwudu. Namun cuma afdal adalah menggerak-gerakkan cincin. Lakin laisa sa'ala sabilil wujub. Akan tetapi menggerak-gerakkan cincin itu bukanlah satu hal yang wajib. Karena Nabi pakai cincin dan tidak ada nukilan. Bahasanya Nabi mencopot cincin ketika berwudu. bahwa adhar min kaunihi ya, maka mencopot maka tidak perlu mencopot gigi palsu ini yang lebih tepat daripada melarang e, daripada anggapan yang mengatakan adanya gigi palsu itu menghalangi sampainya air ke gigi. La siyama anak batanas e, lebih-lebih lagi sebagian orang ada tarkibah ya, gigi pasangan ini itu satu hal yang sulit baginya untuk dicopot kemudian dikembalikan. Ya, maka intinya tidak perlu dicopot. Ya. Kemudian dikembalikan lagi setelah selesai perut itu tidak perlu. Ya, kemudian di, tadi dikiaskan dengan kias syabah kepada cincin, Nabi pakai cincin, kemudian namun tidaklah uh, dijumpai ada kutipan kalau Nabi mencopot cincinnya ketika wudhu. Kemudian ya apakah wajib bagi orang berwudu mengambil air baru untuk mengusap telinga? Tidak wajib mengambil air baru untuk telinga. Bal wala yustahabu. Bahkan tidak dianjurkan ala kaulis sahih menurut pendapat yang paling kuat. Dan perlu diketahui dalam kalau di dalam, di Syafi'iyah dianjurkan dianjurkan untuk ngambil air baru untuk telinga. Alasannya karena semua orang yang menceritakan mendeskripsikan wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan kalau Nabi mengambil air baru untuk dua telinga. Maka yang afdal adalah mengusap dua telinga dengan bakiyati balal. Balal itu basah-basah yang masih tersisa. Allah di bakiyah yang masih tersisa setelah diusapnya kepala. Kemudian eh, apa yang dimaksud dengan urut dalam wudhu dan apa yang dimaksud dengan mualat berturut-turut apa hukumnya? Kuat dalam wudhu artinya Anda mulai dengan nama-nama anggota badan yang Allah mulai. Dan Allah mulai dengan menyebutkan membasuh wajah dan basuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Allah tidak menyebutkan membasuh dua telapak tangan sebelum membasuh wajah. karena membasuh dua telapak tangan sebelum basuh wajah bukanlah wajib namun sunnah. Hada huwa at inilah yang namanya urutan. Anda mulai dengan anggota wudu secara urut sebagaimana telah diurutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala berangkat haji itu hajatul wada dan keluar dari putaran eh, wa dan keluar dari tempat tawaf menuju tempat sa'i, maka beliau sa'inya dimulai dengan sofa tatkala beliau sudah menghadap di sofa, eh, beliau membaca eh, Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sofa dan marwa itu bagian dari syiar agama Allah. Kemudian dilanjut dengan abda'u bima bada'allahu bihi. Aku mulai dengan nama yang Allah sebut pertama kali dalam Al-Quran. Dan Allah sebut, Inna sofa wal marwata. Ini sofa dan marwa berarti sofa dulu. Fabayan anak ida ata ila sofa. Maka Nabi jelaskan bahasa jika dia ya, maka Nabi jelaskan inama ata ila sofa Nabi mendatangi sofa sebelum marwah tujuannya adalah memulai apa yang Allah mulai ibtidaun bima bata Allahu bihi memulai dengan ya, dengan nama yang Allah sebut pertama kali Dan yang Allah sebut pertama kali inna sofa, ya, sofa. Kemudian yang dimaksud berturut-turut adalah tidaklah membuat jeda antara anggota wudhu dengan waktu yapsulu yang memisah sebagian anggota, wudhu dari yang lain. Contohnya adalah seandainya orang basuh wajah kemudian dia ingin basuh tangan akan tapi telat. Fa'innal mu'alata Qad fatat maka dalam keadaan demikian berturut telah berlalu. Maka wajib baginya mengulang wudhu dari awal. Karena Nabi SAW melihat seorang yang berwudhu dan di telapak kakinya ada se sebesar kuku yang belum kena air. Lantas Nabi SAW mengatakan pada orang tersebut, kembalilah dan berwudulah secara bagus. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi perintahkan dia untuk mengulang wudhunya. Maka ini dalil disyaratkannya berturut-turut. Dan dikarenakan wudhu adalah satu ibadah kesatuan. Dan satu ibadah kesatuan tidak sepatutnya dibedakan sebagian dari sebagian yang lain. Ma'atafaruki ajza'iha ya, Ma'atafaruki ajzaiha padahal bagian-bagiannya itu terpisah satu dengan yang lain. Maka ibadatul wahid atau ibadah yang sama ya, layam bani ba'du ala ba'din sebagian tidaklah bersambung pada yang lain manakala e, ya, ma'tafarq ditambah e, perbedaan bagian-bagiannya perbedaan tersebarnya bagian-bagiannya maka kalau ada jeda yang lama, maka kata beliau layam badi. Maka yang satu tidak bersambung dengan yang lain. Itu kalau ada jeda yang lama. Maka yang benar e, urut dan berturut-turut satu hal yang wajib dalam wudhu. Ya, kemudian jika seorang itu berwudu dan lupa ada satu anggota wudu yang belum dibasuh, famal hukmu apa hukumnya? Jika seorang berwudu dan lupa ada satu anggota wudu yang belum di belum mendapatkan air, maka dirinci. Fa in dzakara dzalika qariban jika dia ingat hal tersebut dan belum lama meninggalkan anggota tadi maka dia basuh anggota wudhu tersebut dan anggota-anggota wudhu setelahnya. Contohnya ada seorang berwudhu dan lupa untuk basuh tangan kiri. Dan dia ingat ketika dia ngusap kaki, dia ingat belum basuh tangan kiri. Maka yang dia lakukan dia basuh eh, farghasala al-yumna Iya. Maka dia basuh uh, yang belum itu kiri ya. Kok ini kok jadi yumna? Harusnya kiri. Sakson tawadu'a wa nasiya ayaksila ia yusra. Seorang lupa berwudu lupa basuh tangan kiri. Maka kemudian dia ingat dengan jeda yang belum lama. Maka adalah dia basuh tangan kirinya. Kemudian tadi wa ba'dahu dan anggota wudu setelahnya. Sehingga masaha atau mamasa sahu dan dia usap kepalanya dan dua telinganya. Dan basuh dua kakinya. Oh, maaf. Ini cerita pas pas lupanya. Ada seorang yang lupa basuh tangan yang kiri. Dia cuma tangan kanan, kemudian mengusap kepala dan telinga, kemudian basuh kaki. Walama intaha min ghuslil rijlain tatkala dia selesai dari membasuh dua kaki, zakara ingat. Kalau dia belum membasuh tangan yang kiri maka kami katakan kepadanya, basuhlah tangan yang kiri, kemudian usap kepala dua telinga, kemudian basuhlah kaki. Wa inna ma'aujabna kami wajibkan dia untuk mengulangi usapan kepala dan telinga serta basuhan kaki di ajli tartib supaya wudhunya tetap tergolong urut. Kalau tidak, ya nanti jadinya wudhu ndak urut. Hmm, karena habis kaki ternyata tangan kiri. Karena ya, fa'inal wudhu karena wudu yajib wajib ayakuna murattaban harus urut. Sebagaimana yang telah Allah urutkan dalam firmannya di surat Al-Maidah. Farsilu wujuhakum maka basuhlah wajah kalian wa dan tangan kalian sampai siku usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kaki, kaki kalian ilal ka'bain dan perlu diketahui bahasanya terdapat perselisihan antara kaidah usuliyah antara syafi'iyah. Syafi'iyah punya kaidah bahasanya wawu itu litartib. Ini kaidah syafi'iyah. Bahasanya wawu ataf itu litartib. Wawu tartop, wawu ataf itu menunjukkan urut. Sehingga meskipun di sini ada wawu, Syafi'iyah mengatakan ini wajib tertib. Yang uh, yang menganut menganut kaidah bahasanya wawu ataf itu tidak uh, tidak menunjukkan makna tertib itu Hanafiyah dan yang sepakat dengannya. Wallah taala alam uh, yang kuat Wawu ataf tidak menunjukkan tertib. Namun wudhu itu harus tertib dengan alasan ada du, ada satu mengusap di antara dua membasuh. Maka itu menunjukkan wajibnya tertib. Dan mengusap yaitu mengusap rambut kepala itu terletak di antara dua membasuh. Maka seandainya bukan karena wajibnya tertib, tentu nanti ya mengusap ditaruh aja di belakang sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, adapun jika tidak ingat kecuali setelah jangka waktu yang lama, maka dia mengulang wudhu dari awal. Misal ada orang berwudhu, dia lupa membasuh tangan kiri, kemudian dia berakhir, dia selesai dari wudhunya, dia pergi dan berlalulah jangka waktu yang lama, satu jam misalnya. Kemudian baru Zakar kemudian dia ingat kalau dia belum membasuh tangan kiri. Maka wajib baginya mengulang wudhu dari awal. Kenapa? Karena hilangnya al-mualatu berturut-turut. Nanti akan hilang berturut-turut. Kewajiban berturut-turut akan hilang. Karena berturut-turut antara anggota wudhu adalah syarat sahnya wudhu. Walakin liyu'lam akan tapi tidaklah disadari annahu law kana dzalika syakkan seandainya tentang adanya eh, bagian yang belum kena air itu jika dalam bentuk hanya ragu-ragu ya jika hal itu adalah ragu-ragu yakni artinya setelah selesai berwudu timbul ragu-ragu apakah telah membasuh tangan kiri at, ya, atau tangan kanan ataukah belum Apakah telah kumur-kumur dan istingsak ataukah belum? Maka ragu-ragu yang muncul setelah selesainya ibadah itu layul tafatu tidak ditoleh. ada seorang itu terus dan sholat dan tidak mengapa. Wadali keadaan tersebut karena ragu-ragu dalam ibadah setelah selesai ibadah itu tidak teranggap. Lian anak-anak kita seandainya kita mengatakan teranggapnya hal tersebut, niscaya kita akan membuka pintu was-was bagi banyak orang. Dan jadilah setiap orang ragu-ragu dengan ibadahnya. Maka di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla adalah apa yang ya, makana minasyaki jika ya, timbul ragu-ragu setelah selesai dari ibadah, maka tidak perlu ditoleh dan tidak perlu diperhatikan. Ila idha tayakona al-khalala kecuali jika orang itu yakin dengan kesalahan maka wajib baginya untuk memperbaikinya wallahu a'lam. Yeah. Maka dibedakan tentang masalah lupa ya, lupa anggota wudhu dibedakan antara itu masih sebentar ataukah sudah lama. Kalau baru sebentar Tadi kurang tangan kiri, ya sudah tangan kiri, kemudian anggota anggota wudhu yang lain. Kenapa tidak cuma tangan kiri saja namun anggota-anggota wudhu yang lain supaya wudhunya tertib. Tapi kalau sudah jedanya sudah lama, satu jam atau setengah jam misalnya, ya, maka wudhu harus diulang dari awal. Kenapa kok harus diulang dari awal? Karena tidak ada mualat berturut-turut, yaitu tidak ada jeda yang lama antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain. Dan ini berlaku manakala yakin. Yakin ini tangan kirinya kering. Bukan ragu. Ragu ketentuan ini berlaku untuk yakin. Dan bukan untuk ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu dalam e, dalam tiga keadaan tidak teranggap. Yang pertama ragu-ragu setelah selesai. Setelah selesai wudhu timbul ragu-ragu. Itu tidak teranggap. <clears throat> Setelah selesai sholat timbul ragu-ragu tadi sudah sujud yang kedua belum ya di rakaat ketiga itu tidak teranggap. Yang teranggap adalah yakin. Kemudian yang kedua jika ragu-ragu itu cuma waham saja. Eh, jika itu cuma ragu-ragu yang tidak ada dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah ragu-ragunya orang yang terkena penyakit was-was ragu-ragunya orang yang terkena penyakit was-was itu tidak teranggap. Maka jika ada orang yang terkena penyakit was-was dan bertanya dan konsultasi, eh, saya ragu-ragu tadi sudah basuh tangan kiri ataukah belum? Jawabannya sudah. Anda sudah basuh tangan kiri. Tinggal sholat sana. Eh, eh, jika orang yang terkena penyakit was-was, ragu-ragu tadi saya ragu-ragu. Saya tadi sudah uh, sujud kedua belum di rakaat ketiga atau di rakaat keempat. Maka jawabannya sudah. Ya, jawabannya itu sudah. Karena ini untuk untuk orang terkena penyakit was-was. Biasanya dia suka tanya-tanya. Nah, maka jawabannya adalah jawaban sudah. Nah, itu khusus untuk orang terkena penyakit was-was. Semua pertanyaan tentang keraguannya jawabannya sudah. Ya. Karena ragu-ragunya tidak teranggap. Untuk orang, untuk orang yang terkena penyakit waswas. -was. Kemudian, jika air itu habis, air itu berhenti di tengah-tengah wudhu. ada kemudian air datang kembali. Namun anggota wudhu telah kering. Hal ya beni al-insanu alam kodam, Ya beni disertinya melanjutkan. Apakah seorang tersebut melanjutkan wudhunya. Meneruskan apa yang telah lewat. Tinggal diteruskan saja ataukah mengulang wudhu dari awal. Eh, jawabannya hada yang badi ini adalah derivat dari makna mualat. Dan derivat dari mualat itu syarat sahnya wudhu. Walil ulama fi aslil masalah dan para ulama dalam masalah ini yaitu tentang apa hukum mualat berturut-turut dalam berwudu tidak ada jeda yang lama antara satu anggota wudu dengan yang lain itu berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, mualat itu syarat sahnya wudhu. Tidak sah wudhu kecuali dengan berturut-turut. Maka seandainya seorang itu memberikan jeda antara sebagian anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain dengan jeda yang panjang maka tidak sah. Inilah pendapat yang paling kuat karena wudhu adalah ibadah kesatuan. Wajib sebagiannya bersambung dengan yang lain. Dan jika kita katakan wajibnya mualat, dan bahasanya berturut-turut itu syarat sahnya wudhu, maka apa telah ukur muwalat? Ya, sebagian ulama mengatakan yang namanya mualat adalah tidak mengakhirkan pembasuhan anggota wudhu sampai kering anggota wudhu sebelumnya. Bisa manin mu'tadil dengan waktu yang proporsional. Ila idha akharoha kecuali jika dia akhirkan li amrin karena satu perkara berkenaan dengan toharah. Eh, kama nafi fi ahdi a'da'ihi misal ada orang yang salah satu anggota wudunya ada buwaiha, buwayyah. Allah a'lam lewati dulu. Wahawala ayuzilaha dan dia berupaya untuk menghilangkannya. Wata'akhir dan dia ya, tertunda-tunda atau telat dalam menghilangkan hal tersebut sampai keringlah anggota wudhu sebelumnya. Maka fa'inau bani alama madok Maka dia lanjutkan wudhu yang telah lalu. Dan dia terus meskipun telatnya panjang. Li'annahu ta'akhir karena dia telat dikarenakan melakukan aktivitas berkenaan dengan toharohnya. Adapun jika telat dalam basuhan karena mencari air sebagaimana dalam pertanyaan, maka sebagian ulama mengatakan inal muwalata tafutu. Bahasanya muwalatnya telah hilang. Maka berdasarkan penjelasan ini wajib baginya mengulang wudhu dari awal. Pendapat yang kedua mengatakan untuk orang yang cari air, mualat tidak hilang. Karena ini adalah satu perkara yang terjadi tanpa kehendaknya dan dia terus menerus menunggu untuk bisa menyempurnakan wudhunya. Berdasarkan pendapat ini, ketika air telah kembali didapatkan, maka dia lanjutkan apa yang telah lalau. Meskipun anggota wudhu telah yang sebelumnya telah kering. Kemudian pendapat yang kedua tentang tolak ukur mualat. Ala anna ba'dal ulama Perlu diketahui bahasanya sebagian ulama yang mengatakan wajibnya mualat dan mempersyaratkannya mengatakan tentang tolak ukur mualat. Bahasanya berturut-turut itu tidak terikat ya, dengan tidak tidaklah tolak ukurnya keringnya anggota wudhu sebelumnya. Wa inna matataqayyadu bil urfi. Namun tolak ukurnya adalah urf ada dua pendapat. Yang pertama tolak ukurnya adalah kering. Dan di antara yang menganut tolak ukur mualat adalah kering itu syafi'iyah. Uh, pendapat yang kedua mengatakan tolak ukur mualat adalah al-urfu. Famajar al-urfu bi anau faslun. Maka jika urf mengatakan ini ada jeda yang lama. Fawa maka itu Berarti ada jeda yang menghilangkan berturut-turut. Namun jika uruf itu mengatakan ini tidaklah jeda yang lama, maka itu bukanlah pemisah. Contohnya adalah orang yang menunggu adanya air ketika air itu habis. Mereka saat ini sibuk e, mendatangkan air. Ingdan nasi menurut manusia layu aduhada takotuan. Ini tidaklah dinilai takotok memutus antara awal wudhu dan akhir wudhu. Sehingga berdasarkan uruf ini, dia lanjutkan wudhu yang yang sebelumnya. wal afdalu dan inilah pendapat yang lebih baik. Fa'ina idaja al-ma'u maka jika datang air, maka dia bangun, maka dia lanjutkan wudhunya ala sebagaimana yang telah berlalu. Ila kecuali jika lama waktunya dengan jangka waktu yang sangat panjang yang mengeluarkan dia dari ya, anil urfi dari urf. Ya, kecuali juga waktu yang panjang itu kata ya, kata urf ini sudah jeda yang lama dan panjang. Maka ia bedauna menjadi din. Maka wudhu diulang dari awal. Ketika Orb mengatakan ini jah jedanya lama. Wal amru fi hadha sahlun dan perkara dalam masalah ini satu hal yang gampang. Ini, karena eh hamba ya air asalkan ada air wudu satu hal yang gampang, tidak lama. Lain halnya juga sesuatu yang berat, tidak tidak berat, tidak lama. Maka ada dua pendapat ulama tentang tolak ukur mualat. Ada yang mengatakan tolak ukurnya adalah dikatakan berturut-turut selama ini belum kering anggota wudhu sebelumnya. Bisa manin mu'tadilin. Dan ini tolak ukurnya adalah tolak ukur ketika orang itu berada dalam eh, cuaca yang proporsional, cuaca yang enak. Kalau dia berada dalam cuaca yang uh, gimana? Yang dan cepat sekali keringnya gitu. Begitu dibasuh selesai langsung kering. Nah, itu maka kering itu tidak bisa jadi tolak ukur mualat. Tidak boleh jadi tolak ukur mualat Panas ya misalnya musim-musim panas. berwudu di luar. Begitu basuh muka, langsung kering. Maka itu tidak bisa jadi tolak ukur. Maka disyaratkan, kering itu disyaratkan e, orang berada dalam cuaca yang mu'tadil. Cuaca yang proporsional. Kemudian uh, yang ke-141 hukum wudhu orang yang di kukunya ada yang disebut dengan manakir atau kiteks. Wanita yang pakai kiteks, gimana di kukunya, gimana wudhunya. Kitex adalah apa yang disebut dengan manakir atau kitex. bahwa syai'un itulah sesuatu yang diletakkan di kuku digunakan oleh perempuan walahu kosron kosrotun dan kitek ini memiliki kulit kitek ini memiliki kulit memiliki warna dan memiliki kulit ada ada materi yang uh, ya ada materi yang ada di kitek materi ini bisa dicopot dan warna merah-merah masih ada di kuku warna merah-merah ada di kuku. Maka ada materi yang nempel. Dan kitab ini tidak boleh dipakai oleh wanita idakana tusalli. Jika dia masih aktif sholat artinya tidak dalam kondisi haid. Ya, jika dia tidak dalam kondisi haid maka tidak boleh pakai. Kenapa? Karena kitab itu menghalangi sampainya air fitoharah dalam anggota toharah. Dan semua yang menghalangi sampainya air maka tidak boleh dipakai oleh orang yang berwudu atau orang yang mandi. Karena Allah berfirman, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Wahadil mar'atu dan wanita ini idakan ala adhafiriha manakir jika di kukunya ada manakir atau kiteks. Ya. Fa'ina tamna'u maka kitak ini menghalangi sampainya air. Falayas duku alaiha maka tidaklah bisa dikatakan kalau dia membasuh tangannya. Sehingga dia telah meninggalkan kewajiban atau rukun wudhu atau rukun mandi. Adapun wanita yang tidak sholat semacam wanita yang haid atau nifas, tidak mengapa dia pakai kiteks. Ila ayakuna kecuali jika perbuatan ini adalah kekhasan wanita kafir. Maka tidak boleh baginya lima fi karena ada unsur tasabuh dengan wanita kafir. Kecuali kita-kita tertentu yang itu dinilai khas orang kafir maka tidak boleh. Dan aku mendengar ada orang yang ngasih fatwa bahasa yang kita itu sejenis dengan memakai khuf. Wa ana yajuzu sehingga boleh dipakai oleh wanita dalam jangka waktu sehari semalam jika dia mukim dan tiga hari tiga malam jika dia musafir. Memfatwa ini keliru. Tidak semua yang menutupi badan manusia bisa dikiaskan dengan khuf. Final khufain karena khuf itu syariat datang dengan mengajarkan untuk mengusap khuf lil haja ila dalika karena adanya kebutuhan dengan khuf ghaliban umumnya. Karena telapak kaki itu perlu tadfi'ah dihangatkan, perlu ditutupi. Karena telapak kaki itu bersentuhan langsung dengan lantai atau tanah dan kerikil dan dingin dan yang lain. Maka syariat mengkhususkan adanya usapan untuk khuf. Dan para ulama mengkiaskan khuf dengan sorban. Namun ini tidak benar, alasan kias tidak tepat karena sorban tempatnya di kepala. Dan kepala itu kewajibannya lebih ringan kewajibannya adalah ringan sejak asalnya itu cukup mengusap lain hanya dengan kaki yang membasuh karena kewajiban kepala adalah usapan lain hanya dengan tangan maka kewajibannya adalah basuhan oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membolehkan bagi perempuan untuk mengusap e, sapu tangan. Padahal sapu tangan menutupi tangan. Maka ini menunjukkan bahasa yang tidaklah boleh bagi seorang untuk mengkiaskan penghalang apapun yang menghalangi sampainya air. Tidak boleh dikiaskan dengan surban atau tidak boleh dikiaskan dengan khuf. Ya, wajib atas seorang muslim untuk mencurahkan maksimal kesungguhannya untuk mengetahui kebenaran. Ya, dan dan seorang tidaklah yukdim, tidaklah melangkah memberikan fatwa kecuali jika dia menyadari bahasanya Allah Ta'ala akan menanyainya tentang fatwanya karena dia mengungkapkan syariat Allah Azza wa Jalla wallal muwafiq wal hadi ila siratil mustaqim. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasabi wasalam Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukum buang air kecil di urinior, tempat buang air kecil berdiri yang tidak ada penghalang atau penutup dari pandangan manusia karena di maskam UGM dan kampus rata-rata seperti itu. Boleh kalau sepi tidak ada siapa-siapa. <laughs> ya, misalnya kencing di situ jam 12 malam atau apa. Maka tidak masalah. Ya, namun jika banyak orang dan dan khawatir uh, ada yang melihat auratnya, ya, maka tidak boleh di situ. Tuh boleh namun diakali misalnya uh, ada temannya yang bantu nutupi pakai sarung atau yang lainnya. Eh, Bagaimana hukum memakai pakaian menempelkan tulisan yang ada nama Allah dengan tulisan Latin Allah. untuk dibawa ke kamar mandi. Allah a'lam mungkin tidak mengapa. Bagaimana kalau masuk kamar mandi membawa mushaf di dalam tas karena kalau ditinggal di luar bisa berbahaya. Iya. ulama yang melarang untuk membawa mushaf ke kamar mandi itu mempersyaratkan selama aman ditaruh di luar. Kalau ditaruh di luar tidak aman, maka yang melarang sekalipun mengatakan boleh. Eh, minta penjelasan tentang rincian hukum beasiswa. Maka biasiswa tentu ada biasiswa karena tidak mampu, ada biasiswa karena prestasi. E, maka ala kuli hal yang penting orang itu e, memenuhi kriteria dan tidak bohong, tidak memanipulasi data, tidak miskin, ngaku miskin atau yang lain. Demikian juga yang kedua e, ada biasiswa. Ya, ada beasiswa dari pemerintah, ada beasiswa dari non pemerintah. Beasiswa dari pemerintah, ya, maka meskipun minta-minta hukumnya tidak mengapa, karena minta-minta kepada pemerintah hukumnya boleh. Ngemis yang haram itu adalah manakala kepada pihak swasta, kepada pihak non pemerintah. Kemudian yang ketiga tentang Eh, terutama untuk non pemerintah maka sumber beasiswa macam-macam ada pabrik rokok ada yang lain maka kalau itu sumbernya itu adalah sumber yang haram maka semestinya dihindari Jika dulu pernah nyenggol mobil parkir, kemudian langsung pergi, tidak mungkin mencari mobil itu, bagaimanakah cara mengganti kerusakannya? Berdasarkan pelajaran yang lewat di pelajaran Molakhos Al-Fiqhi, maka boleh jadi yang salah itu mobil parkirnya. Ini mobil parkirnya. Dia parkir di area publik. Ini, yang itu adalah area orang e, lalu lintas. Maka tidak salah, yang salah yang parkir. Sehingga tidak ada kewajiban untuk mengganti. Bagaimana jika toilet dikontrakkan menghadap kiblat dan tidak ada kekuasaan untuk membongkar kamar mandi? Maka dalam keadaan demikian, maka silakan beramal dengan pendapat jumhur ulama di antaranya Syafi'iyah yang membedakan antara bangunan dan bukan bangunan. Bukan dalam bangunan menghadap kiblat tidak mengapa. Hukum acara syukuran setelah khitanan anak hukumnya boleh. Acara makan-makan setelah mengkhitankan anak hukumnya diperbolehkan. Hukum muslimah mendatangi salon-salon kecantikan. Apa batasan atau aurat wanita muslim dengan sesama muslimah dan wanita kafir? Maka pendapat jumhur ulama ye, aurat sesama ye, eh, sesama muslimah antara pusar sampai lutut antara pusar sampai lutut. Maka jika ada fasilitas apa uh, yang itu treatmentnya itu di antara pusar sampai lutut kemudian pakai orang lain ya tidak boleh. Ya, meskipun itu adalah salon khusus wanita. Sedangkan untuk dengan wanita non muslim maka terdapat perselisihan ulama Apakah dia sama dengan sesama wanita muslimah itu pusak sampai lutut? Ataukah dia statusnya sama dengan laki-laki ajnabi? Perlu diketahui pendapat yang dipilih oleh Ibnu Kathir di tafsirnya di surat An-Nur e, wanita non muslim itu disikapi sebagaimana laki-laki ajnabi. Jika bangun tidur saat matahari terbit, apakah sholat subuh saat itu juga atau menunggu setelah matahari terbit? Maka tetap sholat subuh ketika itu juga. Jika sudah siap, sudah ke kamar mandi, sudah wudhu, maka sholat ketika itu juga. Maka tidak termasuk dalam larangan sholat e, saat matahari terbit. Apa batasan kita boleh ngeprint kitab-kitab ulama yang ada hak ciptanya? Ya, maka batasannya adalah uh, ada tidak ya, ada tidak kitab tersebut beredar di pasaran. Ya, ada tidak. Kalau ada maka tidak boleh. Kalau ada maka tidak boleh. Ada namun ada namun juga cetakan yang tidak legal. Ya, ada namun cetakan tidak legal, cetakan Mesir yang tidak legal. Ya, misalnya, ya sama saja itu, sama saja tidak ada. Ya, sama saja tidak ada. Maka kalau ada tidak boleh, kalau kalau ada tidak boleh, kalau tidak ada nanti bisa boleh. Kemudian yang kedua hmm, adalah memang untuk tujuan konsumsi pribadi ya, tidak untuk bisnis. Itu dua syaratnya. ya, hukum franchise misalnya kita beli beli merek lalu 100% jadi milik kita tanpa ada setoran kepada pemilik brand. Ya. Maka brand boleh diperjualbelikan. Kalau memang tidak dibeli tidak tidak mengapa. Atau kemudian sewa sewa brand selama setahun sekian juga tidak mengapa. software yang tidak legal untuk keperluan belajar atau tugas akhir. Maka uh, jika harganya memang sangat mahal di luar kemampuan finansial kita, hukumnya boleh dengan catatan untuk kepentingan ya, pribadi dan bukan untuk kepentingan bisnis. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.